سالم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إخوتي أعزني وأعزكم الله yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala wa Ra'ah kita masuk pada dalil yang berikutnya dari muqaddimah kitab Tauhid Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wa qawluhu ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ba'atsna dan sungguh-sungguh kami telah utus di kulli ummatin pada setiap umat rasulan seorang rasul ani'budullaha wajtanibut taghut agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut surah Nahl ayat 36. Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Allah taala yang dimaksud dengan ba'asna maksudnya adalah arsalna. Ini kami utus. Kemudian yang dimaksud dengan kulla ummatin adalah kulla ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas Maksudnya adalah setiap kelompok, setiap burung wajib dan setiap generasi menas dari manusia. Rasulan yang dimaksud di sini kata Syekh Allah Taala, Rasul dan uhya ilahi bishara wa umira bitabliru Yang namanya Rasul adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya Inilah sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini yang dimaksud dengan Rasul. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan apa yang disampaikan oleh rasul ini atau apa yang disampaikan oleh Rasul ini, Wa'budullah. Maknanya adalah kata Syekh, Atribuhu bil ibadah Rasakanlah Allah dalam beribadah Dan yang dimaksud dengan Wajtaribu Hai atruku, utruku Wafariku Utruku tinggalkanlah Wafariku Dan pisahkanlah diri kalian Dan sedangkan yang dimaksud dengan at Kata Tawud ini mustaqun minat tughyan merupakan pecahan dari kata Tuhan, bahwa Mujaya mujawazatul hajj yang dimaksud dengan Tuhan sendiri adalah mujawazatul hajj melampaui batas wa kullu ma ubida min bil ibadah fa definisi tauhid itu sendiri kata Syekh Fakullu ma'ubidah setiap yang diibadahi min dunillah dari selain Allah wa huwa radin bil ibadah dalam keadaan yang diibadah itu ridha dengan ibadah tersebut bahwa tauhid maka dia dinamakan dengan tauhid nah sehingga dari sini Syekh Salih Fauzan Habibullah Ta'ala Ra'ad dia menerangkan maksud daripada ayat ini Qala Habibullah Ta'ala al-ma'na al ikmali lil-ayat أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا إذا لقيت أن الله سبحانه وتعالى يخبر ممرتك لفرسك أنه أرسل ووسنيا الله سلم يخبر في كل طائفة pada usia kelompok wa qarrun pada satu generasi nas dari manusia ini rasulan seorang rasul yad'uhum ila ibadat ilai wahdah yang rasul itu akan mendakwahi mereka mengajak mereka kepada peribadatan kepada Allah saja wa tarki ibadati dan meninggalkan peribadatan kepada selain مميزا يرسل الرسل إلى الناس بذلك maka Allah subhanahu wa ta'ala terus mengutus para rasul kepada manusia didalika dengan membawa itu membawa tauhid tersebut mundu hadatsa syirku fi bani adam sejak terjadinya kesyirikan di kalangan Bani Adam fi ahdi Nuhin ila an khatamahum bi Muhammad SAW. Semenjak dari masa Nuh AS hingga ditutup dengan kehadiran Muhammad SAW Ini makna daripada ayat tersebut. Ini Allah Taala hanya Allah telah mengutus pada setiap umat, setiap generasi seorang Rasul yang Rasul ini iya. mendakwahkan mereka ke tauhidullah. Nah, adapun munafil ayah lil bab sisi kesesuaian ayat terhadap bab yang kita bahas terhadap pembahasan yang kita bicarakan di dalam kitab tauhid ini anna dakwah ila tauhid bahwa berdakwah kepada tauhid wa nahyi dan larangan dari kesyirikan ia muhimmatu jami'ir rusul wa atba'ihim maka itu adalah tujuan utama dari seluruh para rasul tujuan utama dari seluruh para rasul para pengikut mereka bahwa tujuan dakwah mereka adalah ila tauhid wa nahi 'anil mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Nah, ini sisi kesesuaian daripada ayat tersebut. Bahwa ayat tersebut membicarakan atau menjelaskan tentang dakwahnya para rasul di mana dakwah mereka adalah ila tauhid dan larang mereka dari asyik. Nah, ma yustafad min al ayah Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini awalan yang pertama. Anal hikmah min irsalir rusul ya da'watu ila tauhid wa nahyu 'anil syirik. Bahwa hikmah dari diutusnya para rasul adalah mendakwahkan kepada tauhid dan larang dari kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anadinal anbiya wahid. Bahwa ag agama para nabi itu satu. bahwa ikhlasul ibadati lillah. Yaitu mengikhlaskan peribadatan bagi Allah. Wa tarku syirki. Dan meninggalkan kesyirikan. Wa in ikhtalafat syara'ihum. Sekalipun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Nah, tetapi agama mereka satu. Yaitu agama yang mengajarkan untuk mengikhlaskan peribadatan hanya bagi Allah dan meninggalkan syirik. Salisan yang ketiga, anna risalata ammat kullal umam. Bahwa risalah para rasul risalahnya risalahnya seorang rasul ini bersifat umum meliputi semua umat-umat Waqamatil hujjah ala kullil ibad. Anna risalah bahwasanya risalah yang disampaikan oleh Rasul di sini risalah yang Allah membankan kepada Rasul di sini amat kullal umam. Ini menyeluruh bersifat umum bagi setiap umat-umat dari Rasul tersebut. Waqamatil hujjah ala kullil ibad. Dan telah ditegakkannya hujjah atas setiap para hamba. Rabi'an yang keempat, Azamu sya'ni tauhid. Di dalam ayat ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan tauhid. Wa annahu wajibun ala jamil umam. Dan bahwasanya itu wajib bagi setiap umat-umat. Kalau yang kelima, fil ayati ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات Di dalam ayat ini terkandung makna daripada la ilaha illallah yang merupakan kandungannya adalah an-nafyul isbat ditiadakannya sesembahan dan ditetapkannya satu sesembahan. Padahal ta'ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihi majami'an. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tauhid tidaklah akan tegak kecuali dengan an-nafyu wal isbat secara menyeluruh, secara bersamaan. Nah, demikian. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya apa man dalam sebuah kaidah man nafa wa lam yuthbit faqad alhad wa man athbat wa lam yanfi faqad lahad faqad asyrak wa man athbata wa nafa في آن واحد فقد وحد نعم Dikatakan dalam sebagian kaidah oleh sebagian ulama bahwasanya man nafa walam yusbit barang siapa yang menafikan dan tidak mau menetapkan berarti dia telah wafat al-hajat telah menjadi mulhid wa man asbata barang siapa yang menetapkan walam yanfi tetapi dia tidak mau menafikan faqad asyrak dia telah berbuat syirik wa man nafa wa asbata fi anin wahid faqad wahad barang siapa yang menetapkan dan men menafikan dalam satu waktu berarti dia telah mentauhidkan ya. ini maka di sini semakna dengan apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala kata beliau fadalat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an bahwasanya tauhid itu tidak akan tegak kecuali kecuali dengan keduanya jami'an secara bersamaan secara menyeluruh semuanya minan nafi wal isbat harus adanya nafi dan isbat kenapa demikian wa anna an al-mahdha laysa bitauhid Dikarenakan kata Syekh Habibullah Ta'ala bahwa sesungguhnya menafikan saja an-nafyul mahdha menafikan saja laisa bitauhid bukanlah tauhid wal isbat al-mahdha laisa bitauhid demikian juga menetapkannya saja bukanlah tauhid nah sehingga dari sini harus kedua-duanya menafikan dan mengisbatkan menafikan dan menetapkan nah maka ini namanya at-tauhid. Dan ini adalah kandungan daripada kalimat la ilaha illallah. La ilaha nafi, illallah isbat. Nah, maka inilah tauhid. Nah, ini yang dibawa oleh para rasul kepada umatnya dari setiap rasul dan semuanya menyatakan ya kaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wahai kaumku beribadalah hanya kepada Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia. Nah, ini khawati ayatnya Allah yang diterangkan oleh Syekh Salih Fauzan Habibullah Ta'ala dari ayat yang kedua. Baik. Kemudian dikatakan juga wa qawlu ala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyah wa bil walidaini ihsana al dan firman Allah tabaraka wa ta'ala wa dan Rabbmu telah menetapkan Allah ta'budu illa iya agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua al-ayah diterangkan oleh Fadilah Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizullah Ta'ala yang dimaksud dengan qada dalam ayat ini Qala Hafizullah Ta'ala qada ay amara wa wasta yang dimaksud dengan qada di sini amara memerintahkan wa wasta dan mewasiatkan wal muradu bil qada huna al qada'u syar'i ad-dini yang dimaksudkan dengan qada di sini adalah qada syar'i din. Nah, lal qada'ul qadaril kauni. Bukan qada yang bersifat qadaril kauni. Nah, karena al qada ini terbagi menjadi dua. Ada yang syar'i dini, ada yang qadaril kauni. Demikian. Artinya kalau uh, al qada syar'i dini bisa jadi ada yang menjalankannya, bisa jadi ada yang tidak menjalankannya. Adapun qada al-qadaril kauni maka itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala dan dia pasti menjalankannya. Demikian. Kemudian adapun lafaz rabbuka yang dimaksud dengan rabb di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala war rabb wal malikul mutasarrif Arab yang dimaksud adalah al-malikul mutasarrif yang maha kuasa lagi mengatur semuanya. Alladzi rabba jami'al alamina bi Yaitu yang rabba jami'al alamin. Yang membimbing semua alam semesta dengan kenikmatan Ini yang dimaksud dengan Arab. Sedangkan yang dimaksud dengan Allah Allah ta'budu illa iya ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Yang dimaksud dengan agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya, maksudnya adalah an ta'budu, kalian beribadah kepadanya saja. Wa la ta'budu ghairah dan jangan kalian beribadah kepada selainnya. Ini yang dimaksud dengan ala ta'budu, alla ta'budu illa iyyah. Adapun yang dimaksud dengan wabil walidaini ihsana ay وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا jadi <clears throat> wa-nya di sini di bil walidain ihsana di situ dikasih huruf atas yang atasnya kepada qada sendiri. Artinya apa? Kita melakukan birrul walidain di bawah syara'illah tabaraka wa ta'ala. Sendiri sehingga mentaati kedua orang tua dalam perkara yang ma'ruf. Nah, sehingga di sini Syekh Paul Fauzan Hamidullah Ta'ala menyatakan ai wa qadha. Nah, dengan fiil yang mahdhuf di situ. Wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsana. Karena ihsana adalah maf'ul mutlak. Sebagaimana kita tahu atau masdar. Nah, yang diambil dari fiilnya. Wa qada an bil walidain insana. Maksudnya adalah dan Allah telah memerintahkan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ihsanan dengan sebenar-benar ihsan. Wa antak buduhu. Sebagaimana Allah telah memerintahkan agar kalian beribadah kepadanya saja. Wala ta'budu ghairahu. Dan jangan kalian beribadah kepada selainnya. Nah, adapun makna secara global dari ayat ini, qala hafizallahu taala al-ma'na al-ijmali lil ayah makna secara global bagi ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi ayyubadahu ayu'bada wahdahu duna ma siwa. Di Allah tabaraka wa taala memberitakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan telah mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya agar Allah diibadahi semata. Agar Allah saja yang diibadahi. Duna ma siwa. Tidak bagi yang lainnya. Wa ayyuhsinal walad uh, wa al waladu ila walidayhi ihsanan. Dan agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebenar-benarnya. Bil qawli wal fi'li. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan wala yusi'a ilaihima dan tidak dibenarkan untuk berbuat jelek kepada keduanya. Kenapa? Li'annahuma alladzani qama bi fi hali wa ba'fihi. Karena keduanya lah yang mereka berdua telah menjalankan terbiah kepada anaknya di saat dia masih kecil dan ketika dia masih lemah. Hatta hatta qawya washtadda. Sampai anak itu menjadi kuat dan kokoh. Ini yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua yang tidak mungkin bisa digantikan peristiwa apapun juga. Nah, maka sisi kesesuaian ayat ini terhadap bab munasabatul ayat lil bab kata Syekh Salafuzan Fauzan taala an tauhid huwa akidul hukuk bahwasanya tauhid adalah akidul hukuk hak yang sangat sangat paling ditekankan wa ujabul wajibat dan kewajiban-kewajiban yang paling diwajibkan. Kenapa? Karena Allah bada'a abihi fil ayah. Karena Allah memulainya dengan itu di dalam ayatnya tadi. Wala yubtada'u illa bil ahami fal aham. Dan tidak akan mungkin dimulai kecuali dengan perkara yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. Nah, ini apa yang bisa diambil dari pelajar, uh, dari ayat ini pelajaran yang bisa kita ambil ayustafad minal ayah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini kata Syekh Salih Fauzan allah Ta'ala al-awwal yang pertama anna tawhidah huwa awwalu ma amara bihi min al wajibah bahwa saya tauhid adalah perkara yang pertama kali Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi dan dia adalah hak-hak yang wajib yang pertama kali bagi seorang hamba. Asani yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah min nafi wal isbat. Apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah dari nafi dan isbat. Fafiha dalil. Maka di dalamnya ada sebuah dalil ala anna tauhid la yaqumu illa ala nafi wal isbat. Bahwasanya tauhid tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan nafi wal isbat. Dengan menafikan, menghapus, menghilangkan wal isbat dan menetapkan. Ini nafi al ibadah amma siwallah. Itu maksudnya apa? Menafikan, menghapuskan, menghilangkan peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wa isbatiha lillah dan menetapkannya hanya bagi Allah. Sama sahabat, bagaimana yang sudah lewat. Asalis yang ketiga, azamatu haqqil walidain. Ini menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua. Haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi. Di mana Allah mengatofkan hak kedua orang tua kepada hak Allah tabaraka wa taala. Nah, kita tahu ini hak Allah tabaraka wa taala dari hadis apa? Mu'ad. Nah, ketika ditanya tentang wa ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah sehingga dari sini ketika diatafkan wa bil walidain tadi wa atafnya kepada wa qada sehingga tafsiran oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullah taala wa qada bil walidain wa qada an tuhsinu bil walidain ihsana baik maka apa di sini kata Syekh Saleh Fauzan kaidah yang ketiga adalah betapa besarnya hak kedua orang tua di mana Allah telah mengapaskan telah menggabungkan hak kedua orang tua kepada hak Allah tabaraka wa taala wajah jaa fil martabat isanya, dan Allah mendatangkannya pada urutan atau tingkatan yang kedua. Nah, arabi yang keempat, faedah yang keempat wujubul ihsan ilal walidain bijami' anwa'in ibadah apa bijami' anwa'in ihsan wajibnya kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan berbagai macam bentuk dan macam ragam dari perbuatan ihsan kenapa di annahu lam yakhussu naw'an duna naw'ain karena Allah tabaraka wa taala tidak mengkhususkan satu but, satu model, satu bentuk, satu macam tanpa macam yang lainnya. Nah, Yang terakhir yang kelima, al-khamis al-khamis tahrimu hukukil walidain. Yang kelima adalah haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, Ini kan ikhwati a'azani wa azakumullah Wal'afu minkum ala taqsir wa nasallahu salama wal'afiyah afiyah wa nasallahu ayyajalana min alladhina yastami'un an qawla fayatabi ahsana wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين تفضل حبيبكم الله جزاكم الله خير مساكم وياكم وياكم أنت وجزاك الله خير cukup sampai jazakallah khairan أيوة أيوة وانت الله يعينك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله Biasanya Sulaimannya apa? Kita dan Kaisar Sulaiman.